Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, kalau misalnya tadi kan kalau kita sudah ada kecukupan tidak boleh minta-minta. Kalau misalnya ada kebutuhan lain yang lebih besar lagi, terpaksa harus meminta itu apakah termasuk dihinakan Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Hajat besar kalau bukan darurat lalu minta sudah nggak benar. Hajat darurat kayak apa? Hajat besar. Meminta-minta, minta keliling untuk bangun rumah gede gedung gitu. rendah kebutuhan saya enggak. Untuk pribadi, tapi kalau kita meminta untuk kebutuhan orang lain adalah bukan sesuatu yang hina asalkan benar. Misalnya Anda mungkin punya nama. Anda dipandang oleh seseorang, ternyata di sana ada orang-orang fa fakir. Serius benar, akhirnya Anda berbicara, "Ibu, barangkali ada rizki Di sana ada orang fa fakir. Ada di sana ada masjid, di sana ada pondok benda, pondok pesantren dan sebagainya. Dan benar untuk pondok pesantren, bukan bohong zaman ini nggak ada orang awam. Ini biasanya kiai kalau gitu yang bohong. Kalau orang awam nggak nggak ada ini. Orang awam nggak dipercaya. Orang awam ngaku punya pondok nggak bisa ya. Orang awam punya pondok saya bangun pondok nggak ada yang percaya. Tapi sudah kiai punya pondok ini gampang dipercaya. Makanya ini para kiai anak-anak ini calon kiai hati-hati ini. Jangan pakai nama kiai hanya untuk minta-minta sana kemari. atau punya duit bangunan pondok jadi anting, gaun istri, mobil segala macam. Wah ini sengsara itu ya. Alhamdulillah. Semoga dijaga. Ini ini. Orang awam malah aman nih. Nah, ini. Baik. Jadi kalau memang meminta-minta sesuatu yang sebetulnya kita tidak mendesak, kecuali mohon maaf Anda tidak bisa makan hari itu karena tidak ada yang dimakan. Minta. Obat sakit harus masuk rumah sakit, kemudian tidak ada uang, minta. Wajar. Tapi secukupnya. Nah, karena kita menjadi berlebihan hanya untuk target macam-macam. Mobil, rumah, baju mewah dan sebagainya. Ini adalah hina. Dan terhina nanti di akhirat. Mukanya itu adalah dipermalukan oleh Allah mukanya tidak berdaging. Subhanallah. Ada anak merawat anaknya orang yang tidak ada hubungan nasab dengan kita, tidak ada hubungan mahram misalnya saya misalnya dengan Umi merawat anak. Dan dia kalau gede bagaimana? Gede selagi bukan mahram jadi orang orang lain tetap Masalah perawatan dinilai oleh Allah. Misalnya ini biasanya mengambil anaknya orang. Seorang suami istri tidak punya anak, lalu ngambil anaknya orang. Paling tepat itu nanti mengambil anaknya saudara. Misalnya anda suami istri. Karena anda suami istri, maka pengen punya anak perempuan. Hendaknya anak perempuan itu adalah keponakan dari suami. Biar sang anak itu mahram dengan suami. Kalau dengan ibunya perempuan dengan perempuan. Tapi kalau pengen ngambil anak laki-laki, hendaknya dia adalah ada hubungan darah dengan sang istri. Karena apa? Biar mahrum. Kalau ternyata nggak ada lagi, kita menemukan kayak anak zina tadi kita ambil atau apa, maka di saat seperti itu harus hati-hati. Di saat sudah mulai besar, maka sudah saling menjaga, harus menjaga. Mungkin dia itu dititipkan di pondok pesantren dan sebagainya. Diberikan pemahaman kalau itu bukan ibunya yang sesungguhnya, ibumu ada di sana dan seterusnya. Nasab tidak boleh dirubah. Bagi tetap mahram mahram hukum hukum nggak boleh hanya gara-gara kita pungut mulai dari kecil lalu berubah menjadi halal nggak ada itu semuanya. Baik. Allah a'lam bishawab.